Ya Allah saya senang banget mendengarkan penuturan beliau tentu senang ah, soalnya wis cukup kui mau wis cukup pengajian ini rasa apa-apa anggere iki mau diuri-uri tenan cukup tenang wis cukup tenang ya, oh, jadi menunggu ini ning itu urip ngono ini jadi beliau pokoknya mengharap apa supaya kita ini budidaya ayo mudik nang kampung halaman sing sing asline awake dhewe sing jenenge swarga niku mriki niki lak ning rest area ning mampir ngombe mampir nongseng ya mampir mampir nengkleng gitu mampir anak-anak mampir asa-asa rumah-rumah ya Pak Mantek ini senengan iku Pak Mantek pokoknya cita-cinta beliau dan beliau nanti juga kudu loh ya, maringi awak dewi apa ya tambahan tentrum nomor dua saya itu merasa bersalah Pak Bupati Pak Mantep saudara saya kakak saya kulon ini pun mandek ibarat wong ibarat wititan itu seraiso melejur meneh balung kulon balung tua nek kok enggak kisidik cukup jadi aku ini kagum sama bahasa Jawa dan lebih kagum lagi kepada orang yang bisa berbahasa Jawa benar kayak beliau ini wah aku senang benar soalnya aku kira sinau dia lagi kita perisa kayak beliau tadi kata apa kosa katanya tidak jangkep struktur strukturnya pulau dan sakit soalnya pulau ini layar dan jombang jadi jombang itu kasar raka rukaruan bapak pulau dewi nek pengajian itu campur aduk bahasa ngukuh promo Injil paling neng rong persen rong persen 70 persen ngoko kromo madione rong puluh persen ngoten kira-kira ala kula niki ngoten niku dadi ora iso sinau bahasa Inggris arep tak sinau ya ora iso dadi pun mandek kula niki kula niki belajar gitar barang ya ora iso iso wis ngene tetep ora iso isone iso kaya ngene iki ngoten nggih dadi aku sing iso tak kembangin ning siji yaitu katresnan nang menungso Nah, aku terus berkembang subur insya Allah. Aku selalu peduli kue sopo. Aku ora peduli kue seneng aku, aku rana masalah. Aku ora peduli kue benci aku, nih pokoknya aku terus makan kue. Dan kue tak belani, pokoknya biye-biye. Dan saya ini merupakan pilihan saya Pak Bupati. Pak Mas tadi mengatakan, pokoknya nek gubernur munggah angel kue ngundang aku karo kaya ini angel ini nek bupati mengisor kue 95% oke kali lima persennya gon gon misalnya optis koran yang menuju lah gon tim cilik lah Tapi sembilan puluh persen tidak ada pertimbangan angger wong cilik tak ini dimanapun mempucuk gunung yang jerune alas selama salah tapi saya tidak pernah menghadiri kalau saya diundang oleh istana diundang oleh kementerian aku rata rata rata rata rata rata ini juga jauh angsal penghargaan dari il, himpunan ilmuwan-ilmuwan sosial tak tekani mergo hibis tuh dudu himpunan malah tuh pemerintahan. pemerintah pemerintahan pemerintah dhuwur misalnya Diknas dengan dikut kan dan penghargaan Itu sentuh teko mesti senas kula Nah orang anakku ya caca kaya Kanjeng lah ini kaya Kanjeng ini akan mendapat penghargaan dari uh, pemerintah nasional pada tanggal 16 September Agustus ya September ya lumayan lah sing regane iki mesake gendut-gendut tua wis seragam karuan wis lorolopo. malam hari ini Kia Kanjeng sudah keliling ke ya, titik-titik seluruh Nusantara sebanyak 3000 3.848 titik seluruh Nusantara. Oke. Eh, nah, sekarang sebelum kita memulai Pak Bupati nanti saya mohon untuk memperkenalkan satu persatu saya saiki ayo aku njaluk sak nomor sing kira-kira wong desa kabeh iki seneng iso tur rasa dudu rasa dagit-dagit rasa semen piye-piye pokoke sing kira-kira wong desa seneng ngoten rasa selawat ya ora apa-apa wong kowe iki ah, ilir-ilir iya, iya. Oh ngoten. Oh nggih, nggih, nggih pun ngoten. Jadi selawat itu laku dunjenengan dengan bahasa Arab orang bu angger atine terus mengaruh alam, tenandur tenanan ya. Tak menjadi petani apa apa apa itu petani iki macul terus betul, terus orang terus ora. Nganggo alat nggih. jadi pokoke ikhlas melakukan apa yang memang harus dilakukan. susuk tenun swarga mayang oke Saking rasa itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, satu nomor hilir-hilir nggih atas saran Pak Bupati. Setelah itu kita mohon untuk Bapak-bapak memperkenalkan satu persatu. Muga-muga seneng hati-hati ini. Jenengan seneng lumpuk kaya ini neng sawah yang dipadatkan oleh Mas Silok 2 hektar ya orang nganggo pamrih napa napa berarti orang arep ngene ora orang ngono ora golek dunyo babar pisan gelem lungguh kaya ngene ngluwi sak jam rong jam telung jam kuwi angel nih orang mlebu swarga angel wis mesti mlebune Loh jare Rasulullah niku kowe gelem golek ngelmu majlisan kaya ngene iki sesaat sesaat iki berarti nih sak telerapan ning ngrungokke sithik ngono itu sudah melebihi sholat seribu hari jadi nilainya gila jadi saat ini kita isak jam itu berarti berapa saat saya u jadi aneh nek orang besar swarga yang nyewa ke kepeksa ini waduh ngono besok mengerti ngarepe lawan swarga ini mengkerak mengkerak mung waduh ya iki ora enak aku ngono tapi mas pinter kini cina ngamali lumayan urusan alam harus alhamdulillah bisa melbu. Terus mau nggak merokok selet lu, sopo ya kayo. Ya, nah, Bu sabar ora ngerti ya ta, lan deting-deting. Jebul kowe ndelok lho, kok aku ning kono ae lu lu ngelu nek kowe. Jebul kowe ndelok awakmu dhewe yang merokok. Bisa lah gue, alam dhewe jual merokok saka kene, jebul ning kono aku. Aku dhewe ono. Bisa lah gue nek ning mrikan iki? bisa tidak terjadi jari sedulur papat lima pancer jari kakang kawah di hari-hari ngikutin berarti ono kue sing salah ono kue sing bener jadi kabeh wong duwe salah kabeh wong duwe bener rasa bagusi kudu tansa anda pasar satu sama lain ora bener dhewe ora bisa rumangsa ya ora rumangsa bisa ning rumangsa bisa rumangsa apa yang sing arane gamelan wong musyrik goblok <laughs> Pembangun ini Islam, mas ini Islam, jenazah Islam. Oh diarani, paman tapi nek mayang musik, musik dasmu. Diarani, paman tapi jalan kafir, aku sunat kok kafir. Wajah kan anak-anak apa Pagandaan no? Yep. Ning orang orang yang bisa sana, orang yang di mungkin mulai ya. Terus ya, pokoknya manut, Pak Mantep anytime, anytime. Kapan-kapan jenengan rebut mikrofon belum mboten napa-napa. Iya. Nggih. Nggih, kula iki mana dirasani meneng gitu ya ta. Bocah iki kek sapa rumangsane. Ah, mboten lagi wis terang. Terang iki ya ora iso tenang kayak beli aku orang ya tiba ora iki bedane Asmara Ndono Megatru angkur pemene dandang gula sapi itu gitu. Di aku lagi ngurui ya, bocah puja Pak Mantep ya. Ayu bi ora ketok, sing ketok bi raine. Dan jadi nek ke rai nggawa ayu karo lain nggawa orang ayu iso nek bedake ayune rasul kok ayu ki ra ayu itu rohani kuwi manggone ning jero atine nggih mboten padha karo nika wae musyrik ora ana wong musyrik mergo gamelan mergo si musyrik itu ora ketok neng fikiranmu panggonane ning pikiranmu karo neng atimu neng fikiranmu salah atimu ki ora ngabekti nomor siji Gusti Allah niku jenenge musrik gitu loh jadi naik nutuk gamelan itu apik mbak ini nutuk dasmu <laughs> iya kan iya kan aku iki mau orang pak bupati orang kabar ini aku harus jokel cangkemku harus halus halus ke ya toh wah lah kok lah kok tak parahi ya bang dasmu dasmu bolak balik ya wes Alhamdulillahirrahmanirrahim Ora sabar oh wong duwe kanca asline aku yang ngono kuwi ya. Ya bareng-bareng Ibu-ibu ingat tadi yang kita omong awal iki zaman iki lagi lunyu dalane, gitu. Ning kan wis dinasihati karo pangeran eh, karo para wali lunyu-lunyu ya. Kan nek kudu terus Kuyur Qur'ane wa idza faragta fansab. Pokoke sing wis kok lakoni sing apik terus mau aja leren. Ning wa ila rabbika ojo berharap nang sapa-sapa kejaba nang Gusti Oh, ndak kecewa, ngoten nggih. Berharapnya nang Gusti Allah wa ila rabbika farghab. Nah, lunyu ae kaya nurut ki lunyu. panjang lunyu ta. Ya sok nguyu sok ora ngoten <laughs> ya. Aku seneng banget iku dulur kula sedhi ya. Alhamdulillah kok ya jenengan kok nggih rawuh ya Allah aku ora mbayangke iki mau. Bubuh kabeh aku mau tekan kini Walah kok ono Pak Mantep ya Allah alhamdulillah lumayan penggaweanku berkurang begitu ya. Terus pokoke ono apa-apa tak pasar lagi Pak Mantep mau nggih. Apa terutama sinten teman-teman. niku mungkin saya minta memaknainya karena beliau adalah penerus dari sejarah makna wayang yang sangat panjang sudah enam abad kira-kira nah, wayang kulit itu kira-kira harus enam abad gitu ya perkembangannya bermacam-macam yuk saat ini pelot Amantep sembangun sangat nanti saya tetap mohon bantuan dan mohon supportnya sekarang saya mohon Pak Bupati jauh untuk perkenalan supaya semua yang hadir di sini malam hari ini dan diseduhur bareng-bareng dan sinten nggih ingkang pertama atau langsung di digilur kemawon ya yang saya kalau gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayhi ulama ingat kalau tak dimi Sanul dengan kulo takdimi, Pak Bupati, para cepat dengan kulo hormati, Kakem kemane wekdal kulo mohon Idawu, saking Sanul kepareng eh, memperkenalkan Dengan sepisan saking Iring Gilen, Bapak Dr. Andes Titis Rijawoto menika ke, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. ingkang sak Witanipun menika Bapak Baktia Sarif menika asisten tunggal Setda Kabupaten Karanganyar. Ingkang sawitanipun malih menika Kapten Evanteri Wuryanto dan Ramil 6 Karang Pandan. Lajeng malih Pak Sayid binongko wakil saking Bapak Kapolres Kabupaten Karanganyar. Ingkang boten asing malih dan alhamdulillah sampun terbukti sahil lan perlu dilanjengaken malih periode berikutnya Bapak Juliat Mono Engkang pun malih menika kelorosan wetone sami Selasa legi kalih kula niki. Bapak Mantep Sudarsono. Neng niki Pak Sulin mboten dijak niki wae. <laughs> oh iya nggih. Iya. Lajeng pangapunten sawetanipun malih menikah Bapak Sugiyarto, Bapak Camat Karang Pandan. Lajeng sawetanipun malih Bapak AKP Ibaryati, Bapak Kapolsek Karang Pandan. Lajeng sawetanipun malih Bapak Sundoro menikah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar pun malih menika Ustadz Muhammad Soleh Masrur keleresan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Umah Kabupaten Karanganyar, Bang Sri Kabupaten Karanganyar. Dalam Mbak Muhammad Haris Baktiar Suparmi Pinongko, Ketua Majelis Dikir Rotip Aladat Kabupaten Karanganyar. Cekas manten kirang langkung yo Kabupaten wallahu komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah Tuhan Saya senang sekali para ulama Para asatir ya Para kiai Kiai ini jamaah rano ya Eh Kiai ini coro jauh Tadi nek, nek bahasa Arab ini nek alim Nek akeh ulama Nek mukmin mukminin mukminat Nek kiai ini ku Wong jowo ya Rano Ya kiai-kiai nggak mawon Kiai ya kiaya aja itu. Iya, iya. Bismillah jadi dimulai sekarang dia ya? nek arah tentang dari tentang iki jalannya oke banget jalannya oke banget lagi nek jalan seko pikiran berarti ono beberapa nek urip kotak-kotak apa bundar? kotak-kotak apa bundar? Anu kalau sih gampang-gampang mau nggih bundar toh iya. jadi kalau kita di surat-surat, di surat kabar, di dalam pergaulan orang-orang kota kan ada sisi pandang, sudut pandang, bulan kota. Nek, nek bundel itu adalah sisi ini lah kape. Setiap titik adalah sisi, gitu kan. Setiap setiap titik adalah sudut. Nek dalam bumi niku pusatnya terbundi. Bundere bumi niku pusatnya terbundi ya aku kan jutil ngendi wae jutil ngendi wae ya pusat dia mau tenang bundel kok udah udah nih kok dia ya tak, kok jutil ngendi wae ya kuis kuis pusat ya kuis tengah tengah ini kok jawa ibu bisa jenenge bundel lah udah tapi ngoten niku jadi aja nganti pikiran ini terlalu kotak-kotak kudu balik bundel mengaih jadi contohnya mengaitan. pokoknya nak dalam Islam mau pak pak mantep sampun lagi nopo ingkang awal pak mantep awal Asmarandono tentang Islam eh, Islam itu aku nah Islam ku ngene-ngene budaya ngene saya saiki paling gampang sekir-sekir Islam ku ngeten Urip iki sak kabehane kalau Gusti Allah wis dirumuske ming 5 kuwi cacahe. Siji wajib, loro sunat, nomor tiga, mubah atau halal, terus sing sing banter bu, menjawab sing banter bu. Ben aku seneng. nomor papat makro nomor limo haram pokoknya uang benda peristiwa kehanan apa wah itu yang limo nih upamane saat ini bupati upamane nek ono bupati sing kuabe rakyat yang ngomong kudu kuih wujung wujung diganti produk berdua aku tuh kuwi umpamane ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Itu berarti wajib apa sunat apa mubah? Nek wong nganti ngomong ngono, Wabah aku nak ragu, pokoknya tuh kuwi ya berarti dia berposisi wajib. Nek sunat iya. Ya nek iso kuwi nek keposone ora ya wis itu yang itu sunat. Nek mubah Tasku ya ben, pura ya ben. Nanti itu ya itu sudah. Nek makro, mbok nek iso jauh kuwi, nek kepaksa ya wis lah di di ya di Arep pula. Ya wis di ya diapake ya wis lah kita diterima-terimake gitu ya. Gitu. Nek haram. Ambok mau biar mau aku kan ya. Ya itu haram. Ya. Iya, iya. Jadi saiki nak kepengen tentrem, nak kepengen tentrem sederhana. Sesuatu kudu kok ngerteni iki wajib apa sunat apa mubah apa makruh apa haram. Nek kue kuwale orang tentrem, ya mboten. Wong barang kudune haram kok kok wajib ke mesti orang tentreme. Ya mboten. Iya. Bahkan kajak sithik wae kudune sunat kok kok wajib ke, ya wis maraknya orang tentrem. Misalnya saiki sembahyang al-fatihah nganggu bismillah mora wah kui kui kui marak cara tenteng gimana Yang penting niku kurang derajat ngeten mulai banget apa di apa di muter-muter apa Yes, ya? yo saya kira jangan ngomong kuise. Aku tak, ayo kita cari wajib sampai haram itu dalam kehidupan sehari-hari. Upama ngeten Upomo aku takon, ibu-ibu sing jawab. Sego, lawuh, po sayur, sambel kurup limo ya, sego pemene. Lawuh, sayur, sambel kerupuk. Niku sing wajib sing pundi? Teman. Kowe nek keliru sing sing keliru mikir bahwa sing wajib ku sambel kira-kira piye? orang lain ngurus gitu. nah ngurusin negara orang, ngoten aja kleru aja kleru ngurusin rumah tangga ya aja kleru mulane mana suka cilik-cilik saiki ini wis dikembangkan sidik dadi sing sing sing wajib niku apa? sega Upamone. ana wong teko iki aku nggawa sayur karo sega gue nggak lagi ngelih Neng kowe entuk njupuk siji tok nek ora sayure segone gue milih apa? Sego mereka sego sing wajib. Mutu ya. Saiki kembang dikembangkan sedikit. Iku ono banjir pamane suatu hari di suatu tempat ada banjir besar, ada gempa bumi, omah ambruk. Kuene cipat kuping melayu nganti klambine suwek-suwek, nganti nganti udo, nganti udo. Terus ono wong teko. Ngekei bantuan dari kota misalnya datang. Iki aku nggawa ning pakaian sijine kathok sijine klambi milih ndi tenan milih ndi kenapa kok milih kathok ben ora ketok apa sebabe nek ketok kok kowe ora gelem isin apa sebabe isin bahaya Bayar ku orang mau justru liwat. Apa sebabnya kok isin? Kita bentuk elek dari Pak Bupati. Kalau dalam agama namanya aurat. Aurat itu sesuatu yang justru paling indah dan paling menjadi perhatian malah itu itu mulane sing dipilih katok apa gue ya salah apa aku jangan ya, pengen kelambi gue lah katokan serap apa apa sakit mau nggak mau apa tentang karena gue gue jenengan punya pikiran yang tepat yang benar mesti milih katok yes tak kembang gimana saya kira rodo rodo ombo orang lainnya aku aku mau aku udah pisan kita wis ojo aja dinger ya ngoten nggih wong dulu ndelujur wae wis oke angele mulane ojo nah, ustaz sing ngel-ngel wong wis sembahyang sih kok salah ke, wong wis di sih kok kafir kafirke ngoten meng-meng, dawa kowe kok kafir kafir ke, gimana? Gimana? Udah bikin iki wis angel dasare aja dingel-ngel ya siru wala asiru jangan dipersukan itu terus alhamdulillah kayak sembahyang ngono lho. Ora ketang urung bener-bener tenan ya ora apa-apa. Sing didelok Gusti Allah atine kok cangkeme. Ini mulane anu sembahyang ora kok cangkem ora apa-apa. Iki latihan mikir nggih, kita terus ngene. Bergempa mau bergempa banjir sapi piturute, ono wong teko nggawa panganan karo nggawa pakaian sing kok pilih penting di pakaian po panganan jadi responnya ya kan jawab ya surah apa-apa penting aku mangan udah ora apa-apa apa terus aku ngelih apa-apa nggak katoan yang sih, si cipundi yang bener ora apa-apa ora mangan Orang apa-apa milih anggeris sih Katakan Sebab Jadi lebih penting di sandang popangan Lebih penting Nah mulanya wong Jawa cerita sandang Pangan Papan Bisa dialek orang Misalnya nih papan Pangan sandang Itu orang kuali segera ya Akhir kui bener ya kui Islam Islam ora kudu bahasa Arab dijaga pas sholat Kau Bisa Pak Pak Ustad bagian pinter, pokoknya manut Yang penting hati ini bener, pikiran ini bener Ono panganan, milih panganan ah, kue mau ya tetap sembahyangmu ya lucu Malaikat beriu kan Gimana? Jadi kau syaratnya harus. Iya betul. Itu orang wong ini. Sementing aku di rumah, orang kudanan, orang kepanasan, orang popo muda. No, bisa. Ya? Tak berentak. Jadi sing paling penting apa? Sandang. Baru tangan, baru apa? Jadi orang kain-kain, mbah babian nilai nyusun ki mateng Pak Pontik, mateng monggo ditambahi Pak Pontik. Tapi ini asing mak tambahan. Betul nggih, ya. Wis matang tenan Mbak biyen para wali niku lek apa? Nyangoni, lenyangoni ada ade niku pun mateng saestu. Sandang pangan Wau lah wis ilir Sing urusan sandang ning Kalimantan apa niku ilir-ilir. Dot dot iro, dot iro, kumitir bedah ing pinggir terus mono jlumatana kanggo sebon niku napa awan Yuk ngaji niki ya, niki nggak jauh nggak lewat dulu. Ah, bikin mikrofon tolong, tolong, tolong. Sebo itu sowan ya. Niku khusus untuk Si bone tegipun suwan. Suwan ing mriki mboten kok suwan dinten-dinten, suwan ing ing kuwaos. Tegipun awake dhewe niku eh, urip iki saka sapa? Urip eh, paringe Gusti Allah tekenan. Urip paringane Gusti Allah. Tak sambung iki dhewe. Urip iki saka sapa? Urip iki saka Gusti Allah. Eh, urip saka sapa? Urip arep apa? Pungkasane urip kipye mungkin kadang kembangnya kali ustadz sing pinter. Nul sewu. Niki sing Islamiyah apa kula tak Jawiyah. Ora itu <laughs> Wis sak derenge kula matur ngaten. Wong menawi nanti sing takon, "Yo Pak Mantep kok akrab karo Cak nul pulau ngriki jadi tak nol itu, pun tinggali, enten dalam menjumbang semua kita berkompon, enten kasihan Bantul berkompon. Kulo mayang dibayar, pulau mboten purun. Kurang bayar, bayar. Wis. Kang aku bayar pira Kang? Ora sambayar. Aku teko dhewe mulih dhewe iki ngono-ngono wae kula ngaten. Ya ujune nek pancen aku kurang mbok ngono. ya kaliren aku. Eh, nun sewu kula kula sampun matur. Iku eh piwulan Islam ning Jawa. Urip saka sapa, urip ki arep apa, pungkasane urip ki piye? Urip ki saka sapa? Urip ki sing Gusti Allah. urip kula paling arep Gusti Allah lantarane sinten bapak karo sibo kula kan sampeyan lahir dol gitu eh ayo kena apa saiki wong kok dadak urip wong urip iki apa ayo Urip iki apa? Urip niku diutus. Sing utus sinten Gusti Allah? Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate nalika urip. Contohnya, jadi bupati, bupati ya sing apik. Kaya sinten Pak Yuli Eh. Di balane wong mangan nek sampeyan ora tandu iki bangetan ngoten lho. Jadi bupati bupati sing apik, jadi presiden presiden sing apik, jadi ustad ya ustad sing apik, mulang karo jamaah, jadi dalan ya dalan sing apik, manut karo pakeme. Sak ora-orane menurut itu pengakuan karo dunia. Contohnya Pak Mantep, Proboten Umum tingkah laku munomuni kebak entang ibadah ibadah kurang ramung neng masjid karo neng gereja ora neng biara wong nulungi wong tiba niku ibadah iku pahalane gede tadi kan tempat tabrakan brang arep nulungi wong Islam apa wong Kristen ya ora bangun tulung-tulung paitane napa ikhlas tulus aku tetulung eh, Nek mau ngatain, Wong eh? rasane urip piye? Yo ya bali nang ngertani Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asan toko Gusti Allah urusan Gusti Allah. Macan mati ninggal ulang, nggo riak regane larang. Gajah mati ninggal gading, kopi por regane larang. Ayo nek wong mati arep ninggal apa? Ayo. Pokoknya ninggal perkara karo ninggal utang. sing ditinggal apa amal soleh sing murah kapi wonge wis mati ning darmane tesih dilestareke karo putra wayah apa ene Pak Mandaender mawon sinten Bung Karno ayo sapa ngerti Bung Karno sing sepuh-sepuh Bung Karno wis ora enek nggih Ini harus janji kamardikan 17 Agustus. Mereka diucapkan Presiden Soekarno. Yang merdekake bangsa Indonesia. Dina pagi, dina. Eh, ah, niku tinggal amasora sing murah kapi. Ani ah, ora presiden. Ana ah, wong biasa napa entek. Sopo? Marco Sabdo, guru kula. Pak Narto Sabdo iki mung dalang. Wonge wis mati. Ning ya kanca ning dise teng biro wonge mati gawe. Nek sepene dhewe payu. Niku sing murah Mila bapak-bapak, ibu-ibu sederek kula sedaya kemawon ingkang rawuh menika. Kula sanju danun dawuh awak iki golek ketentreman, perkara sandang pangan niku diatur kali Gusti Allah. Wadane pinggiran ikhlas didasari napa? Katresnan. Ora tersnane lanang wedok lho, nggih. Tersnane wong bebrayat. Aja duweni rasa keting karo sapa bae. Kowe keting-keting ngono. Oh. Ora seneng rasane aku tetep seneng. Kados tak nun apa pun tak ridhawu kula nggih ngoten wis aku digedhingi dalan sapa-sapa kang kula gedhingo nek aku tetap seneng ora bakal aku arep gedhingi karo sampeyan Paruli ini apa? Awai guru dewi gula sedulur. Ben apa? Ben tentrem. Nah, nek ngoten tentrem iki jane manggone nang pundi? Enten jroning ati. Ati napa? Rasa panarima. Nggih niku wau panjenengan eling. Aku iki kawruhane Gusti Allah. Aku ki dikai apa ini kepinteran paman. Aku ini banyak. bisa aku jadi dalam Ya wis, jadi dalam kali lo duwe rumah perkara dalam lo iso anak-anak perkara dalam lo jadi wong Islam kaji perkara dalam lo diarani wah Pak tapi kaji kaji petruk. oh aku. Ora apa-apa aku. Nah itu saya takut Pak tapi kok anu nalika tanah suci Sampeyan dongane pripun? Aku lan dongo piye-piye aku basa Arab ra iso. Bisa basa Jawa. Kulo jujur, demi Allah demi Rasulullah, kulo sungkan wonten mriku, kulo dongo kulo napa ya Allah. Kulo kawula panjenengan ya Allah, kulo suwan wonten mriki masrahaken jiwa raga kulo. Mboten wonten ing wajib kulo sembah namung paduka ya Allah. Kulo ngaken iki kanthi yakin Rasulullah niku utusan paduka ya Allah. Upami kula pun paring rezeki rejeki ingkang barokah. Upami kula pecah wonten mriki, pecah kula Husnul Khotimah. Nah sampeyan takon entuwe napa Pak Mantep tentem. Pun. Oh, bareng niku kula tentem Mas. Biyen nalika kula dereng dereng mlebu Islam. Ati kula kumpul musuh. Aku kira ndalang seminggu ngoten. Wah, aku pun orang Malang gak melaku kabel piye yo. Aku orang Malang sing nyantet sapa yo. Nyuri gane wong enten tarang sak niki, kula pun Prabu Islam pun kaji pun kula pasrah. Aku main yang karepmu ora karepmu aku ki diru karo Gusti Allah. Nek rezekiku wis entek mergo aku dipateni karo Gusti Allah. Entek. Pun. Aja muni pun, pun kula mangkeli. Sapa jenar ngeyel go Gunung Matali kula? Wes aguh. Niku patokane wong urip nek kula ngoten niku. Mila kula ki ra dhewe karo sapa-sapa seneng, kula karo cak nun karo juru lanang. Ya kan, ya mangono enggak boleh aku nyanyi apa suraya aku tak teko. Nggih, kan, ya mangono aku nyandi, keraton yo aku tak teko. Saja kula boten wonten raos pripun-pripun, wonten kula namung tresna kalian sinten kemawon. Menika dunungipun ketan darman. Nggo, tak dun, nggo, jenengan. Jadi tentrem itu panggonane itu jero hati orang ning gedung, motor, mobil, jabatan menjebol kabeh. Jadi melarat-melarat suki-suki monggo ning piye carane melarat ndadekke tentrem, Suki ya kudu ndadekke tentrem ngoten Dadi bupati tentrem ora dadi sesuk ya tentrem. Natomiast so, so, pak maksud tu si czułe si czułe. Aku jaluk Narto Sabtan siji, gandeng Pak Mantep sampun daun nih wau. Berarti Pak Mantep ya duwe tanggung jawab. Apa ya? Kalau layar, kalau layar nggih, oke bismillah Pak Mantep nyuwun sewa dipun pimpin dulu dulu sedaya. Ada ya kok tak matur. ya ya, nggih. Nyuwun sewa Gamelan itu niku ini Kyai Kanjeng. Menawi kepareng lo badhe nambahi. Ampun Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng nggih, Kiai Kanjeng utawi Kiai Mokonono. Napa sebate Lokononto? Loko niku panggonan, nonto niku tentang Jadi panggungan ketentraman. Sopo sing ngrungokke gamelan iki atine tentrem. Apa ene kiai kanjeng iki tampa nang kedunake suarane apik, kok sampeyan pertalitan nek ngono ra ene. Ene campur Takut hari kan ini beli so barang-barangan botol. Wangi lendem. Ayo, ini kiai kanjeng ora enek. Mula pak parapi kiai kanjeng utawi kiai Lokonoto. Pengini ini dadi kiai lupa noto Kiai kanjeng kiai lupa noto Itu wikaten nggih. orang mengen itu apa banget wah soalnya ini rek napa studio rekaman pertama di Indonesia itu di Solo jenenge Loko Noto. saya nyun sewu sing sing santri ya Sampean tahu krungu to nek nek isu-isu tak durunge subuh kok, kalau azan sing paling nika Assalatu wassalamu alaik nika Nah, itu rekamannya di Lukananta tahun 61 apa 59 saya lupa. Beliaunya itu Syekh Mahmud Al-Usairi, Ketua Jumiatul Kurok Kairo Mesir dolan ke Indonesia diundang oleh beberapa kalangan pesantren-pesantren terus diambil ke kem rekaman itu jadi rekaman itu teng Mesir bukan enten niku ming ono neming ke Indonesia nah itu tahun sekitar, tahun sida ya tahun 60 itu 1960 ya Iya. dan itu nganti saiki jadi saiki rekor lakunya kaset atau CD terbanyak itu ya kaset itu aku ke tahun swidak nanti saya ini saya payu terus saya terus ono neng nak Islam ora dicatat mergo dicatat karo para malaikat jadi rasa perlu dicatat menungso ora popo, apa kaya kula niki ora dicatat ora tau diakoni aku ora masalah wong tugasku iki ngresnani kowe kudu kudu mongkon kowe nyatet aku ya kan dadi ora apa-apa terus jadi Pak Wampir sama saya itu yang main bedanya dengan anu iku Yang aku main duwe siji. Aku lu tanya nyuruh panik ya. Mantap sudah. Wah mantap teman. Ini alhamdulillah ini yang memperakar saya acara ini kan Mas Silo. Ya, Mas Silo itu ketoke berkah teman nek bengi iki tak wonten berkah teman hawane penak tentrem kabeh karo langit rano orano buntu buntu-buntune ora langit alang bumi langit manunggal malam hari ini karena beliau orang yang sangat ikhlas saya kenal beliau cukup lama di Korea eh, ya di Korea di Busan sama di Seoul jadi Pak Pak Pak Wakil dari Kapolres ya ini Mas Silo itu mengamankan kota Busan nek ora ana di sini ya kuwi mau nyampur tawur-tawur niku. Dadi nek ana wong tawur Indonesia niku Pak berarti itu mriku niku sing tawur ning Indonesia dunya Indonesia. Kulo tahu teng Malaysia kalau Kiai Kanjeng niku pas pertunjukan Kiai Kanjeng niku sing tawur ngarep niku cah 300 geng musuh geng musuh geng ngono sing kapat apa musuh apa pakaian ngono kan yo ya tawur ning akhirnya ping telu tak eling-eling aku aku ambios tak pisah kabeh kuwi dengan toh nyawa mergo do nggawa pentung do nggawa roti kalung nggawa senjata-senjata ngono kae. Saya sama turun sama Pak Bobi sama Pak Is Mudun karo Pak Nevini. Mudun mendamaikan mereka. Nah, di Korea, di Korea itu hukum sangat luar biasa tegak. Ada dua orang berkelahi di suatu kota, Kapolres langsung dipecat o l a iki salah orang. Orang hubungan negara kau boleh pokoknya nggon wilayahmu kudune aman kok orang aman gue dipecat nah di Busan Busan itu sebuah kota besar di Korea bagian agak selatan ya Masilo. lagi. ono Masilo jadi aman jadi ono cah tawur di Parani karo Mas Ilok kerasa tawur ilin sing paling sekti kene musuh aku angger ono tawur ono silok bekodo asikal model nikah itu tepuk tangan untuk Mas Silo dan Mas Silo ini punya restoran Korea di desanya mana desa pun Mas Mas Silo di Klangon dan setiap makanan paling jujur sepuluh ribu rupiah wah ini mungkin ini niku sepuluh ribu mian Nah beliau ini di Korea, ini saya Pak Bupati, saya bangga sebagai orang, sebagai temannya Silo karena ini orang Karanganyar yang luar biasa. Jadi di sana dia tidak hanya pinter bahasa Korea, tapi mempelajari bahasa Korea klasik. Klasik itu artinya sing wong tua-tua do iso, sing cah nom iso iso. Itu masih lo bisa. Mas Wali bergaul sama ibu-ibu di desa saja di gunung-gunung sangat istiqomah ya Jai. Ya. dan nyambut Jai ini top sergap Jadi beliau ini menurut saya kebanggaannya Karanganyar. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga malam hari ini dengan segala ikunya, Alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Mungkin masih bagi aja tambahan masih Pak. Mungkin masih Pak. Diceritake sidik sih sama guruan ibu cak nom nom kini kabeh. Wah mantap teman. Ini Alhamdulillah ini yang memperakar saya acara ini kan masih lo ya masih lo itu kita berkah teman ya begini kita mantap berkah teman hawane prima tentrem kabeh karo langit rano orano buntu buntunya rano alang langit ini bumi langit manunggal malam hari ini karena beliau orangnya sangat ikhlas saya kenal beliau cukup lama di Korea eh, ya di Korea di Busan sama di Seoul jadi Pak, Pak pak Pak Wakil dari Kapolres ya ini Mas Silo itu mengamankan kota Busan Nek orang Silo di sini ya gue mau nyampur sari tawur-tawur niku. jadi nek ana wong tawur wong Indonesia niku Pak buat itu mereka niku sing tawur ning Indonesia niku mung wong Indonesia. <coughs> Kulo tahu ten Malaysia kali Kiai Kanjeng niku pas pertunjukan Kiai Kanjeng niku sing tawur ngarep kono niku cah 300 geng musuh geng musuh geng ngono sing dapat. Oh. Bapak merah musuh apa pakaian ngono kok yo tawur ning akhirnya ting telu tak eling aku aku ambios tak bisa kabeh kuwi dengan toh nyawa mergo do nggawa pentung do roti kalung nggawa senjata-senjata ngono kae. Saya sama turun sama Pak Bobi sama Pak Is mudun karo Pak Nevi ini mudun mendamaikan mereka. Nah di Korea di Korea itu hukum sangat luar biasa tegak. Ada dua orang berkelahi di suatu kota, Kapolres langsung dipecat. Orang sah didolak, iki salah orang Orang ana hubungane karo kowe, pokoke ning nggon wilayahmu kudune aman kok ora aman gue dipecat. Nah, di Busan, Busan itu sebuah kota besar di Korea bagian agak selatan di Mas Ono Masilok dadi aman. Jadi ono cah di Parani karo Masilok, kowe rasa tawur ilin sing paling sekti kene musuh aku. Angger ono tawur ono silok bedok yo pasti karo ngoten Itu tepuk tangan untuk dan Mas Silo ini punya restoran Korea di desanya mana? Desa pun ya, Mas Mas Silo. Di Kelangon. Dan setiap makanan paling jujur sepuluh ribu rupiah. Wah, ini mungkin ini kurang Sepuluh ribu mian. Nah beliau ini di Korea, yang saya Pak Bupati, saya tangga sebagai orang, sebagai temannya Silo karena ini orang karangannya yang luar biasa. Jadi di sana dia tidak hanya pinter bahasa Korea, tapi mempelajari bahasa Korea klasik. Klasik itu artinya sing wong tua-tua do iso, sing canggung wis iso. Itu masih wak bisa. Mas Wali bergaul sama ibu-ibu di desa saya di gunung-gunung sangat istiqomah ya bocah dan nyambut kiai ini top sergap Jadi beliau ini menurut saya kebanggaannya Karanganyar. Amin ya Rabbal Alamin Sehingga malam hari ini Dengan segala ikunya Alhamdulillah kita bisa bersama-sama Mungkin masih Pak ada tambahan masih Pak Mungkin masih Pak Diceritake sini-sini yang miguran ini Ucap nom-nom lagi capek Ya tambahan mungkin ya Seputar pengetahuan dari TKI Jadi TKI Korea kebanyakan Korea, Jepang, Amerika, pelayaran Kebanyakan uangnya gak berkah nggak nah, Ini saya cah itu mumpuh ngumpul-ngumpul oke gajinya sebulan sekarang UMR satu juta empat ratus ribuan kali pertukaran sebelas berarti UMR-nya sekarang hampir lima juta belum ditambah lembur belum ditambah masuk malam itu sebulan bisa mencapai 2 juta won penghasilan TKI sebulan 20 juta tapi letak keberkahannya nggak ada lah ini dari dulu saya selama di kurang 15 tahun saya selalu mencari mencari terkait dengan di terkait dengan di padahal ulo nggih sholat ulo nggih mboten nyolong ulo nggih dikir ulo nggih mboten hapus-hapus karena sifat orang Korea itu nih wong Korea itu mau jadi muslim nek Habib Habib Indonesia kalah karena orang Korea itu punya lima sifat. Yang satu, tepat waktu. Nggak suka berbohong. Makan dihabisin. Taat sama orang tua. Kebersihan. Kalau ngajak taknun, tentang Korea tak. Dan bersani yang sampah. Gue enten. Dan itu sifat orang mukmin. Jadi nanti yang Korea niku balik Islam. Niki keimanannya lebih kuat kados Imam Zubair kali Li niku nggak mau dibohongkan mangan sembarang ya mboten buruk nah ini di mana letak keberkahan kita menjadi yang berkah karena Indonesia rumoso duit cukah kayak mulai dogol, mulai tunggu Honda Jazz ini main-main uang semakin menipis menipis karena tidak merasa uang sing randu lagi ya berhak memiliki jadi kalau nak sedekah saya nggak mengharap pahala dari Allah Ustaz. Tidak tidak ya kalau bayar pajak. Jadi harus mulai ganjaran kok oh, Gusti lagi monggo, mboten nggih monggo, sebetulnya uang saya tak bayar pajak. Dan ini suatu saat Allah mendapatkan sani keberkahan. Keberkahan dari Allah gimana? Alhamdulillah Allah pun sakit nikah haji Pak Mbok kula pun HP umroh Di situ letak keberkahan. Yang kedua, saya mempunyai perusahaan di Korea namanya Nusantara Express Kargo. Sebenarnya bukan perusahaan saya. Karena otaknya saya, maka ownernya dijadi dua. Satu orang Korea yang di Korea, yang Indonesia yang ngurus saya, tapi otaknya saya. Dengan seperti itu, kenapa Nusantara Kargo semua anak TKI yang mendengar malam ini, kenapa banyak kreditnya tinggi-tinggi, sebulan saya bisa kirim 4 kontainer, 40 feet. Itu penghasilan dari Korea hampir, kalau satu kardus itu 230 ribu won, saya sebulan bisa kirim 130 alamat, itu perusahaan bisa mendapat hampir 4 miliar. Nah, itu perusahaan Korea yang punya li li juga sambun tepang kali canun ya sambun soan dengan canun itu saya cari setiap kardus yang saya keluarkan saya potong 5% jadi saya nggak menamai zakat tidak jadi saya namai ini saya sumbangkan saya sebulan kadang saya pernah tanya di kantor bisa mengeluarkan berapa ke seluruh masjid-masjid di Korea saya sebulan kadang bisa mengeluarkan 5 juta won jadi sebulan saya kantor saya bisa mularan hampir 60 juta. Itu untuk membantu karena menjadi suatu kebanggaan tersendiri anak TKI Korea. Di seluruh dunia, TKI yang ada seluruh dunia yang bisa membuat masjid permanen hanya TKI Korea. Permanen. Sekarang sudah punya tiga masjid dana murni asli dari TKI Korea itu masih ada kurang lebih 30 musola dan masjid yang dibangun anak TKI Korea itu bukan beli tanah tapi sewa sewa ruko untuk dibikin musola jadi perkembangan Islam di Korea sekarang semakin hebat semakin hebat semakin hebat akhirnya TKI Korea sekarang mendapatkan keberkahan keberkahan dimana gajinya besar bisa pulang bisa membuat usaha bisnis akhirnya menjadi banyak berkembang-kembang seperti restoran saya di, yang di Kelangon restoran saya Korea itu harganya maksimal 10 ribu won eh 10 ribu rupiah penghasilan gua sehari dengan gitu, pak nah minggu paling maksimal pernah saya mendapatkan 2 juta 400 hari biasa paling 500 600 tapi kalau dihitung saya rugi pak nggak logika karena menu menunya semua barang asli dari Korea harga 10.000 tapi saya sudah membuka lapangan kerja terhadap karyawan saya jadi saya pun sedekah pak walaupun ke, keuntungan saya dikit nah itu nggak logika di mana kenapa 10.000 saya bisa jual pulau gadah kontainer yang dikirim ke Indonesia gudangnya kelangon. jadi food food ini lebih kecil, jadi pulau mau kena cukai mau terkena pajak jadi pulau bisa ngehi jalan sana pangan buang di sisi lain walaupun rumah makan saya nggak mendapatkan penghasilannya lebih di sisi lain saya dapat masuk ya masukan hati nyenengi wong nyenengi dan kasus dalu menika kasus dalu menika niki kula akeh nilai sakno niki sambatan niki kula butuh duit nah, asing undang butuh nih iso Nopo saknoku diri sampeyan mboten purun yang wong kula matur wonten kula mboten gadah harta ping ngatur panjenengan. Dados sowane kanun kula matur jangan membebankan masyarakat. Jadi kula nggih mboten membebankan masyarakat. Kula suwun sengkuyungipun supados saged undang canun yang mungkin sedaya ingkang rawuh wonten mriki alhamdulillah kelakon. Nggih sing nyuting barang niku king Win Jogja sing nyuting digani matur tengen kula ajeng nyuting nggih kula omong aku nek nyuting ora di duit Mas nek kowe arep nyumbang nyumbang pun kula takdim kali canon mungkin pun boten bayar Pak nggih monggo dari pihak pasar ya tuh kula boten duit mau libur gak saya apa-apa ya Mas iso nek kae pun ada nggih boten bayar Pak lha nggih terane ora bayar pengajian kok sing bayar. Kula malah disilan dari bisnis lho, pengajian kok bisnis niku. Disikin pundi Mungkin ya padi keluar kaya cari Bukan mungkin ya kalau balik kita masjid Mungkin tuh rapi itu dibagi Mungkin sing salah sing pun gunaknya niki Mungkin rakyat asli dibalik Yang galangan dijegol-jegol Itu yang mesah dibalik Jadi kok pengajian buatan mikir Pisau yang bukan meniki tirahnya pun pala Jadi kados niki kok gua berpakaian seperti nggak pakai peci ini memang kula bisa saged dipeksa karena waktu di Kura aku selalu gelut karo cah mejitan ngoten lho jadi dakwah temu mereka naik kalau cara dakwah kulo nggih naik naik diskotik ya diskotik wayang ngaji ya ngaji nang mungkin kulo nggih kubuk caca wedi sing bandar gaduh ya wedi sing tukang mandul ya wedi rikala cak nur ngaji teng kura kula jak Buanda dadu kula undang kabeh iya, di sini rasono kok diundang-undang lho wis ngakon pasu lho ya terana aku ken krasa ngoten Hari kelas mantan yang kedua kalinya aku tembusi male Canon kali Mbak Fia kali Letus ke keluarga Pas itu menghindari pilpres Jadi Canon dulu dianggap satu kubu Kubu Sinten Mas Wawo nopo Mas Wiwi Kula berkata Teng Korea pulau enten ke pengajian kali masyarakat masjid yang ada di Busan Alhamdulillah oleh infak hampir 70 juta ini ku dikali 11 hampir mendapatkan hampir 800 juta ya wong tuan eh hampir 800 juta teng pihak masjid ini buatan disuwun disumbangke teng Palestina sedaya wong tak anur nggih turae kok mboten nyangoni tak anur nggih mboten dadi Pritasun kula nate kono nek utang sakno dipira lha kuwi utang dipisah-pisah. Iya, lho sakno iki sing penting atimu seneng. Doa-doa arep niku gampang diitung mboten kok kudu sakno budgete. Lah nek niku sampean ngundang monata ana ya tarjete. Ya, nyatane dalu menika kula mboten duwe napa-napa nggih saged ngundang Cahno niki alhamdulillah kula nggih matur terus dhumateng sedaya warga yang toya sing sampun rekoso pun pinten-pinten binten pun nyambut damel kados sing niki sedaya elektrik niki mboten bayar Pak nanti kula budi paring mboten di dhuwit niki nek nek nyewa 18 juta niki masih pun sak pawehe nggih alhamdulillah dan niki mergane niate pun bener sih jadi ditulung ditulung ditulung jadi niki pun mboten mungkin tak kekacauan ulama saya tentangan mulai. Wah, itu hutangan untuk Mas ya. Banyak sekali kita bisa belajar Orang Islam belajar kepada apa saja dan kepada siapa saja Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk Elek api gumantung caramu delok caramu memperlakukan Ngerti nih Bu ya Jadi pisau bisa tinggal ngunjak iklam bisa tinggal ngunjak Potongnya uang. Tergantung lah bisa jadi salah ke Sing salah menungsane kan gitulah kalau misalnya kadang kadang-kadang ini ribut mereka saya ini aku mau sini nyusul aku tak habis ini satu sholat gitu dan lagunya orang cowok tapi ya kan ya aku saya saiki takon ngene mau lah wis nek lawuh kerupuk sambel sego sing nomor sego nih Nek sing terakhir apa tergantung selera. Ono sing wong seneng kerupuk, ora seneng kerupuk ya ora apa-apa, ono sing sambel ono sing ora sambel ya ora apa-apa. Saiki ngene. Nek jenengan ditakoni sing paling penting paling dhuwur dhewe nggon urip ki apa sapa? Berdasarkan sangkan paran tadi itu Pak mantep. Sopo Kok ono kok dia ya, mau bahasan Pak mantep kok kowe urip Arab ngopo kuwi urip gitu ngopo kuwi dadak urip jur ya nek wis urip jur ya Arab nang di, nah, kan itu dan seterusnya jadi nek sing dhuwur dhewe niku sinten Bu apa Pak Allah nisare, sore ni sore Allah wis ora mungkin aku nganggo yang Nabi sebab sebab Kanjeng Nabi itu yang diciptakan pertama kali oleh Allah meskipun belum belum berupa manusia tapi masih berupa cahaya. Rasa gumun ibu gini Nur Muhammad rasa-rasa dur-dur wong wong banyu wis dadi es. Banyu wis dadi uap. Lah tentang Udara itu kan juga air sebenarnya kan. Jadi rasa gumun isra mi'raj rasa gumun itu transformasi biasa. Kaya apa? Kaya nudong bar tadi eh ular nyur tadi nudong nyur tadi kuwi telu pas Nah, ah, saya iki telu tak Pak ana partai entung ana partai uler ana partai ana agama uler ana agama entung ana agama kupu do kerengan ngoten monggo pisane siji utawa nek sing paling gampang nek nggon agama nek islam niku klopo bu nek klopo niku mung jangkep sedayane nek klopo napa kandil niku bu niku ana apa nih unsure siji kulit nyoba sing alus jeron-jerone sepet jerone sepet batok jerone batok kambil jerone kambil, banyu banyu kelapa nggih itu wis jangkep sadurunge kelapa dhek apa Se degan degan wis main jangkep ning burung iso diparut nggih mboten ah dadi degan sadurunge degan cengkir Gimana? Cengker kan ya wis ana banyune sithik-sithik gitu, ning isih cilik urung mateng, bathoke urung keras. Sadurunge cengkir. Bluluk. Aku takon, bluluk cengkir degan klopo kuwi papat kok siji. Siji ning ning donya saiki iki kuwi papat. Dadi ana agama bluluk, saka Nabi Musa biyen. Mongko Nabi Musa kan diteruskan kalau Nabi Isa gitu kan Terus diteruskan meneh Nabi Daud, Sulaiman, saat itu nanti Nabi Muhammad SAW itu kaya bluluk jadi jengkir berkembang meneh dadi tekan jadi ya dadi jadi usah saiki iki ana agama Nabi Musa, ana agama Isa, Nabi Isa, ana agama macam-macam, jero ana agama Nabi Muhammad. Aku tak takon di digawa nabi-nabi itu si siji apa Aku saja oke. Okay. Lah terus saiki ana guruan, gurukuran mata agama piye carane misalnya bluluk karo cengkiri dia, om bluluk dia cengkir gue itu Lah ini jadi salah mikir orang sak mikir, mikir mulai kerengan kabeh. Iya mboten. Pemerintah kita di pusat ya ora tau mikir ngene Itu loh, loh, saiki apa ditabur karo beluluk karo iya betul teleponnya ditawur saat ini gitu elek-elek pokoknya nek anti Cina ra itu nek anti Islam itu saat ini gini gimana nek rasa tak terus kayak gue ndak Pak Bupati ndak kena piye-piye gue gitu ya wis pokoknya ngetos ibu ya tadi jenengan iki wis kelompok nek wong Jawa niku pun degan orang nganggo dikai Gusti Allah wong Jawa wis golek iso tekan degan untuk jadi kelapa baru dikasih firman-firman jadi wong jo kabudayan penemu filosofi. Nah filosofi ini kok Pak, salah Jawa nih Pak Mandat. Filsafat apa penemu apa jenenge? Oh, kawruh kawruh. Kawruh Jawa niku nek nganggo cara buluk wis tekan degan. Neng ora iso dadi klopo nek ora ditulungi Gusti Allah. Dadi nek aku ngarani Jawa kali iso kaya tumbuh ketemu tutup. Jadi tutupnya niku Islam. Jadi Kaya Pak Mamanto tadi mengatakan, wis wong Islam, wong Jawa ki wis Islam. main kudu itu tutup, kudu dikei disempurnakan sampai menjadi kelapa. Napa konten percil Bu? Soalnya tikus. Iya. Angge di soalnya nek niku percil ya, Percil itu berarti kata Sil. Iya. Aku takon bahasa lain di dunia sing ono bahasane. Sing nek kodok ya frog. Nek percil little frog. Muda. Apa kuwi? Kabudayan apa kuwi. Nek Jawa cetha, nek kodok anake nek jaran lo nek kadal upil kita gitu. nek kita tuh nek mano piye cetok Jawa niku lah kok saiki dhewe entuk dadi wong Jawa kudu dadi wong barat ya romo Arab piye kok njero kok dadi wong Arab Gus salah ngompor kowe dadi wong Jawa kok dadi wong Arab ora iso bedake antara Arab karo Islam gimana ora nek Islam ki ora ngongkon kowe dadi wong liya nek kowe pitik ya pitik nek kowe Jawa ya Jawa wong Jawa paling sugih kok gimana paling suke niku wau percil kali kodok napa mulai ini coba pari nek dilen apa nek ditutu beras nek diliwat nek sing cilik-cilik berase bener nek kulitnya tadi Atul, sejak, iya kan? jedak kowe ana macam-macam to nek Jawa niku Jawa niku jangkep nek nang swarga ora ana wong Jawa sepo swargane liwaten apa iki nek wong barat iki beras rais rais niku sembarang rais sembarang ya kok rais amin lho ya sembarang rais nek Jawa cetha saiki misalnya ana wong barat Medaya sowan Pak Bupati Pak Bupati Mawani, you want to eat rice oh iya yeah, sure gitu ya thank you tadi dahar rice monggo nggih gitu ya terus disugui atul disugui beras nggih ngono kuwi lara cetok bahasane liwatan kok wah aku aku bapak bupati gitu. mangan burimu buri langsung jeklat, to ya ya apa ngono madang nyet ya wis ah, pokoke tekan nyepek ngumpal ngono badok gagrak ya Allah sugih wong Jawa lah kok ora entuk dadi wong Jawa ki piye kalau kita menjadi Indonesia hilang Jawane apa tetep Jawane Jawane kuwi ngurangi Indonesia ne apa nambahi Indonesia ne nambahi nambahi nek Jawa terus Indonesia piye Gimana? Iya, soto nek ra apa nek soto iya unsur-unsurnya harus tetap unsur-unsurnya itu jangan dihilangkan kalau Indonesia yang baik adalah Jawanya ya Jawa baik Sundanya Sunda baik kan gitu ya nah itu salah satunya oke saat ini nanti Pak Mantu saya mau tak masih terus nanyain lagi kan lunyu lunyu eh Dondomono Julumatono kanggo sebo mengko sore tadi kita sudah tanya sama beliau sebo itu sowan urusannya kan sowan sopo menurut Pak Mantep sowan Gusti Allah mulanis sebo mengko sore-sore maksudnya ora sore-sore mau ora sore maksudnya urepu wes meh maghrib Pak Mantep kali kalau itu pun, pun suruh kita pun suruh ini nggak diocot, mau jelitin kalau Gusti Allah nggak kenapa napa ya. Alhamdulillah. Tambah. Kanggo sepo, sepo mengko sore jauh ke ambo tenang untuk uragu, untuk mempersiapkan mati orang kuwi. Moga Bali wae berubah. Gue digoreng juntal. Sepengti malah anu gue obat buah pol. Kanggo sebo mengkusure. kok salate sebo? Sewan Gusti Allah kok dondomono julumatono. Kok dikawan dondomi? Cetak buatan ini bu. Apa sing didandomi? Dodotiro, dodotiro, kumitir, bedah, yang pinggir nginep Bu ini ibu-ibu ngadek upamanya ya. Terus bedah begini, suwe, terus apa akibat ibu? Nek pakaianmu bedah, misalnya nek bedah niku apa Bu akibatnya? Sholat orang sah. Ya terus sholat orang sholat jadi tidak bisa. Ya apalagi isin orang karo tonggo-tonggo Isin apa sebabnya uangnya, iki nek apa sebabnya? Karena auratnya kelihatan, gimana nah, Aurat itu urusan apa? Aurat itu urusan aji, urusan martabat. Maksudnya yang nanti martabat, gue tadi isin, gimana? Apa sing kira-kira jatuh ke martabat, sing marah, ke melorot ke martabat di wong urip, apa bu? Niki suwek pakaiane, nggih, kudu ditondomi. Nyolong, nyolong derajatnya munggah apa mudun? mau sudah bisa ini koruptor nggak tentu kok malah ngeten-ngeten. Mereka orang ngerti martabat, gimana? Orang ngerti mulane ini ajaran luar biasa tondo Tondomono Julumatono Ganggu, Sepo mengkusuri Bangsa Indonesia dan negara Indonesia harus berpikir martabat rakyat, martabat bangsanya. Jadi ada keputusan harus utang, harus ngapain? itu juga martabat bangsa Indonesia. Itu nih bu ya. Oke. Okay. Asal ah, saat niki Acing lagu napa mulai niki harus jam pinten? Aniku jenenge Algeragasu Kanu Ikhwana Sayatin gitu. Algeragas niku surako bahasa Indonesia seraka. Ya udah nanti subuh mentang-mentang nanti penggawean. ya aku ini, kula kula pun berbunyi bengi ini iki wae niku salaman tok men Surabaya niku sak jam setengah dipun. Gitu salaman itu minggu saat jam setengah baru dalu dan aku ramah salahku, aku orang pertama sampai orang ke seribu aku cintai sama persis satu cc satu cc orang mungkin dia kan, bilang aku untuk satu terus berduduk orang mungkin aku tetap main mesem aku tetap sayang aku tetap tak kasih kasih perlakuan yang sama wong wong aku pengen aku pengen disayang gusti allah kok gitu Nah, aku pengen bisa tak sayangi kafir menungso dan ora tak kurangi. Tak turuti Pak Mantep. Orang yang salaman jukep aku. Mau bengi ono sing nyanyar. Nek nyaplot wis oke. Ngene iki, cak, keplak, keplak, keplak. ini, apa iki? Kecak. Nah. Kenapa kok mengerti kita? Karena dia ingin ibaratnya radio kan. Nek ramuni kae, apa kae? Karena jadi perlu sesuatu yang radikal yang kita lakukan ke dalam diri kita, radikal yang mulia, radikal ke dalam diri kita untuk mengalami perubahan tertentu. Wong gue bukti nih handphonemu kadang-kadang hengan oke yang mesti kok tertutup ini kita aja iya. lamulannya orang sing jaluk aku petak tak tak tak aku orang mikir oke sing jaluk gusti allah sing ngongkon sing tak jawab gusti allah terus orang mana mantan sing rojo kulon niku kewo niku mangap apa ini Idun, idun. Lagi idun kan ya kudu sopan lah ya. Cedak cedak lagi tak Duh, mungkin langsung, oh, kemudian ya misalnya besar ini. Jadi itu tak pikir dia deh, tak pikir tak mau begini orang mainnya. Raine tidak kecak itu nono, Jauh gitu nih raine. Aduh, jangan bocah-bocah gitu. Penggaweanku kok angel mental. Lah kan didelok wong oke. Untuk tak idoni lah. nggak tak idoni, kau menurutkan ya mampu barang toh ya. Manusia itu kan harus bau. Kalau manusia tidak bau, dia tidak butuh minyak wangi. Makanya Rasulullah itu salah satu sunnahnya adalah memakai minyak wangi karena hakikatnya manusia kui mampu macam kudu dan manusia orang mampu jadi boneka Ngoten. itu ya jadi bapak sekalian Mudah-mudahan malam hari ini namanya pengajian. Pengajian itu duduk pengkajian. Nek pengajian kui menganalisa, mempelajari secara intelektual. Nek pengajian itu ngajek ke wong, meningkatkan ajine wong kabeh sing ana ning kene mulai jenenge pengajian duduk peng kang kesian nek pengajian iki ning UMS UMS niko nek ten mriki ten jenenge pengajian pulang dari sini Allah kita mengerti martabat kita dan aji ning urip muga. aku njaluk aji ning urip aku njaluk aji ning urip dan musiknya agak berbeda sebelum kita mohon Pak Mantep lagi pokoknya nggak Jawa-Jawa rasa macam-macam ya le ya yeah. Derek Jawa Pak Mantep ya Jawa ku nek ora engko ndak kowe di guyu malaikat sapa kowe. Ono panembahane aku itu. Ya ya anan itu. Nah, ini nanti Bapak Bupati, Bapak-bapak yang lain alangkah indahnya juga nek ono sak-sak lagu melu bareng ngomong. Setahu sampean sing pinter nyanyi Bapak-bapak sendiri Oh. Wes, eh, ayo piye kok ya, terus jatuh cinta itu bener kok. Saya langsung ke sini saya nggak nggak mikir aku aku pikir uang. kata itu jotos semua ya kalau beliaunya. Aku tahu Pak kali Bupati Bekasi Pak. Nyata niki kali ki Kanjeng. Tengah-tengah aku ngomong niku, eh, tengah-tengah Bupati ngomong. Iku nonton sandal dibandem semua kok. Kut nonton niku. Wah terus kan keamanan langsung bergerak langsung but but but but yang itu bocah itu apa sih bandem sandal lagi keamanan dua tiga langkah bandem si jile menaik jadi anda ya loro lah wow bandem mulai terus kedua baru kayak kanjeng bertindak langsung babe goblok capek melayu marani bocah bukan untuk memarah sama dia untuk melindungi dia di mana diantem ini kan loh keamanan-keamanan akhirnya diseret ke suatu ruangan nah baru ditegaskan ya, ngopol ngopo ngopo dan saya bilang sama bupati-bupati saya belum pernah bertemu dengan bupati yang mendapat rahmat Allah setinggi ini nah, bingung deh kok rahmat pripun canun loh sing ke bupati gue lah ngerti hati ini rakyatnya gimana gimana isinya hatimu gue apa Pak Bupati kudu ngerti kudu iya lah niku lah isine hati niku lalu sandal niku wae gimana ya nah tadi saya lihat dari awal kabeh dia terus kenapa orang bandeng sandal mereka yang yang satu tuku sandal ini ada yang memutar diri, gue kali ini cekeran gitu. Ini insya Allah saya melihat situasinya sangat kondusif ya Mas Ilo ya. Situasi sangat bagus, rakyat dengan pemimpinnya sangat bagus. Jadi beliau nanti akan nyanyi apa biasanya Mas? Eh? Apa ini? Jerujuan lagi Omong lama. Oke, oke, sip. Terus pokoknya Kiai Kanjeng tolong bisik-bisik seorang kuwi mengiringi kuwi. Nah, iso nyanyi kerinduan berarti ya ada berburu-buru lagu lainnya pasti bisa juga, gitu. Dan orang yang dikasih fadilah Allah berupa suara yang bagus kok ora gelem nyanyi melbu neraka <laughs> Nah, ya ta kira-kira ya ta Oke ya Allah, piye kiye kan ya, Eh? Ya. Oke, nanti kita akan tanya jawab, tanya jawab. Boleh tanyanya kepada siapa saja yang hadir tidak harus kepada saya ada Pak Bupati mumpung mumpung beliau di sini ada dari Kapolres nek ono masalah-masalah di masyarakat arah ke, bisa dikemukakan sekarang ini sebelum tanya jawab saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Bupati monggo didawui ke kanjeng kanjeng berikut berikin derek dan kita akan senang sekali dan bersyukur atas silaturahmi dan kebahagiaan pada malam harinya, saya Bupati nyanyi apa? eh? oh sing ini apa ini? oh iya sing pun biasa kali kiai kanjeng lu kononto niku gelandangan lho niku ben sore niku nonton adi tv niku enten kan mongcak nur no. gitu nah sing kalau tiap hari saya nonton niki mungkin nggih kudune ditayangke di TV nggih nah jadi dadi iya, iya. toyo Bang Sri melebu di TV. oke eh, Berarti tidak hanya di TV Pak, dia akan lebih lebih luas karena CTV Surabaya, Jawa Timur, Mriki mboten iya, iya. enten, TV mriki mboten dugi mriki kengan. Mboten maksudnya Surabaya ya. Ndelok karanganyar. Oh nggih. Jelas. Utombo loro ati. Ya. Tentrem. Jadi ngaji ki kaya ngene iki. Pena nganggu nyanyi-nyanyi saite jadi belas kaya ranti utar ya jadi mulai sesuk padang atine ambidae guyub kan ngono urip kok susah men urip iki digawe sing nyaman ya mula kiai kanjeng kanggo tombo ati matur iya, ya engko lagi-lagi nih ning ya kalau nambah segede ibu-ibu bapak sekalian pak bupati bapak-bapak para pak pak kiai saya nambah sedikit ono tentrem ijen ana tentrem sak keluarga ana tentrem sak negara sak masyarakat nah ternyata tentrem sak negara tentrem sak masyarakat itu ditentukan keluarga-keluarga kalau dalam sejarah manusia jadi wayai istrinya Fir'aun eh istrinya Fir'aun ya? Siti Asia jadi enten rumusnya itu nek kula ngamati gini, Gusti Allah itu nek nesu sing piye nek sing sing ora nesu sing piye jadi Fir'aun niku kan turun temurun nganti 100 tahun luwih ning ora tahu kena azab mongko pemimpinnya kafir nggih sing zaman Nabi Musa niku Siti Asia niku iku sing marake Gusti Allah ora nesu mergono istri yang sangat baik, yang sangat mengabdi. Satu. Nomor dua, zaman Nabi Lut. Nikula LGBT ini Kita niku nggih, nek cara nek cara desa boleh niku LGBT ini Nek nek mikirnya apa sih? Wis di sini ya ngono kae lo ya. Nek orang laki-laki bercinta sama laki-laki perempuan sama perempuan itu berarti keluarga ini masyarakat itu dosa kina orang dan berarti keluarga-keluarga kacau terus zaman Nabi Nuh bujurnya Nabi Nuh Dewi, kalau satu anaknya itu kan tidak taat kepada Allah kafir berarti keluarganya Nabi Nuh Dewi, sakinah orang keluarganya Nabi Nuh Dewi, orang sakinah apa menaik masyarakat itu jadi zaman Nabi Lot bau berarti keluarga kacau. Zaman Nabi Nuh keluarga kacau. Zaman Nabi Hud kuwi teknologi sangat tinggi. Orang kalah harus saya babar bisa. Bahwa kesepakan run, runway aduh biar singgon dalamnya pesawat itu kalau sing ngobrol banget Joko itu jauh lebih panjang daripada sekarang jauh lebih lebar berarti pesawatnya jauh lebih tinggi jauh lebih besar bahkan ada bekasnya di daerah Sulawesi itu runway pesawat yang 10 kali lipat panjangnya dan lebarnya dibanding pesawat kita sekarang jadi manusia itu ilmu ini, ampuh teknologi ini sehingga dia nikmat dengan pencapaian pribadinya sehingga dia kurang menikmati berkeluarga maka di zaman Nabi Hud diadab dengan badai es yang sangat dingin di zaman Nabi Lut dikasih gempa sangat besar, di zaman Nabi Nuh dikasih banjir yang luar biasa. Terus naik jenengan atas mireng dulu ada negara besar namanya Atlantis sebelum Indonesia ada, sebelum dunia yang sekarang berlangsung seperti sekarang itu wilayah dari daerah Irian Jaya nanti India itu dari siji Sadaratan daratan ini dari skoro-skoro itu juga sangat maju sudah punya piring terbang sebagaimana zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun munggah-munggah dan budi-budi ini kok. Punya piring terbang untuk perlawatan ke angkasa dan ke planet yang lain. Di zaman Atlantis itu mirip-mirip di zaman Nabi Hud nih. Pinter wonge. Jadi misalnya listriknya tadi perlu pabrik niku mung kekuatan pribadi. Jadi saat kuda itu orang wong situ, sing ampuh tenang sehingga dia bisa memancarkan energi yang melahirkan cahaya di rumah-rumah. Itu zaman Atlantis. Tapi diadab oleh Allah dikasih Gunung Krakatau meledos gede banget nes tertelun dunia entah kabeh akhirnya dari Pulau Jawa dari Kalimantan Sulawesi sampai betul itu. Jadi ibu sekalian yang saya maksudkan gini. Upama negarane sing kacau ora karuan upamane. Upamane sing urung gemah ripah jinawi sak negara upama ini upamane sekerengan terus gini Jakarta upamane ya neng angger keluarga jenengan ikut tetep diuri-uri ya bapak ibu anak tenanan le berkeluarga ya insya Allah kita akan sama. jadi kuncinya keluarga jadi keluarga nih Pak Bupati tolong menjadi program yang disadari betul untuk mensakinakan keluarga-keluarga di seluruh karanganyar melarat rapopo neng keluarga tetap utuh sugih rapopo neng keluarga tetap utuh ono tantangan apa wae rapopo ning keluarga nih, utuh keluargane nanti Ibu ya itu insya Allah yang akan membuat Allah tidak akan menghadap kita itu nah ini ini tambahan sedikit aja karena saya mempelajari menukui nyun saya usiti ya permasalahan nek uang do kafir Gusti Allah mesti ngadap Gusti Allah nek uang do kafir berarti napa rugi saya iso rugi lah. Orang tak entah. Agak kira kata itu nolak-nolakan lemu kafir diri kan. Gusti Allah ora rugi. Upama kabeh demi batu sandunya 100% taat muslim, saya Allah tadi Orang tadi. Kita yang lupa, tapi Allah tidak. Jadi Gusti Allah ora mesu mergokui kafir, tur gumon mergokui muslim. Sing Allah mesuki nek dhek tresna karo menungso, Terus menungso kuwi dilarani menungso liyane niku terus. Allah mencintai yang saya Pak Yai, mek Nabi ngaji Allah Jadi Nabi Adam Khalifatullah, Nabi Nuh Ruhullah juga, Najiullah juga, terus Nabi Ibrahim Khalilullah. Allah itu artinya apa ya? konco cedak sahabat karibnya Allah Subhanahu wa taala niku nabi aneh nggih salah niku yang dikonco jenenge Ibrahim gawe-gawe ya, ya, dhewe dikonco-konco diri niku ya niku menyenangkan itu kemesraan yang luar biasa nek Nabi Musa niku celat rodoan ra iso ngomong cedok nih malah jadi juru bicaranya Allah kalimullah nek Nabi Ismail dados dzabikullah nggo bleh-blehane Gusti Allah pura-pura dibeleh padahal sih dibeleh wedhus ya lho gitu jadi rasanya jajar Terus Nabi Isa, Ruhullah Nah yang paling lengkap, paling tinggi adalah Rasulullah Muhammad SAW Yang merupakan Habibullah Atau kekasih utamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah Kemudian dikejar oleh orang kafir Beliau bersama Sayyidina Abu Bakar as Kemudian sembunyi di Gua Kemudian dilindungi dengan sarang laba-laba terus Rasulullah ngendika ten Abu Bakar la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana aja wedi aja sedih mergo Gusti Allah karo awake dhewe aku takon kuwi karepe wedi karo sapa Abu Bakar wedi karo sapa karepe kanjeng Nabi Apa Abu Bakar wedi karo wong kafir Wedi karo sapa karepe Coba ditafsirkan. Apa mau di mau ini, udah di suduk nganggu keris apa itu keris orang keris Dan Apakah apakah beliau takut kepada orang kafir Abu Bakar As Tidak, tidak takut. Jadi kalau itu jauh dia. masih. Nah, ya. takut kalau sampai Rasulullah kekasih Allah ini ditatoni kalau sopo-sopo, mendah nengamu ngamuke Gusti Allah. Diboten. Nek Gusti Allah ngamu ayo wes, jazira Arab kan jadi selilit nih Pulau Jawa di Wah di balai apa banget nih Nah di balai ini sih langsung tenggelam Nek ditekuk <laughs> Ditekuk yang cilik Cilik yang tenggelam. ada Bandung gaduh karo Purwokerto ini Jogja gaduh karo Karanganyar modal ya terus lah kok kena kena pak lu kan jadi hari ku kalau sampai kekasihnya Allah dilarani ditatoni Karo sopo-sopo itu Allah marah maka saya datang kemanapun ini Pak Bupati aku belum ngancani wong konco-konco kabeh yang disusun nganti esok jam aku gelem meskipun kita tetap hitung artinya jam piro dihitung bareng dinyang bareng-bareng ngoten nggih. Tapi kenapa saya mau? Mergo aku kepengin jenengan dadi kekasih Allah. Ayo ngelakoni barang sing apik-apik, tentrem damai untuk Allah semua. Sapa ngerti Gusti Allah terus dawuh, "Iya le, iya nduk kowe kabeh tak cintai, kowe kabeh tak sayangi." Kalau Allah sudah bilang begitu, berarti kita aman hidup kita, tentrem hidup kita. Kita tidak akan bisa disakiti siapa-siapa karena Allah yang akan marah kalau kita disakiti. Ngerti kan, Iki orang masuk akal tinggal orang pinter-pinter. Orang orang yang memiliki kampus diskusi seminar orang orang yang memiliki. Orang-orang. Ini jenengan percaya mboten? Ah, percaya wae wong ora bayar, percaya wae. Wong sing tenak kaya ngono kuwi dan aku dhewe nglakoni ora itu ngono kuwi. Kula niki dilarani wong, dipenta wong, di, dibuang wong. Seumur hidup kula mboten tahu duwe kursi, mboten tahu duwe jabatan, mboten tahu duwe kekayaan, mboten tahu duwe apa-apa. Dan saya selalu disingkirkan, selalu dibuang, dimarginal. Aku ora masalah kabeh. Aku ora masalah. Saya kuwi nglarani aku, saya aku setor. Kasih sayang Allah so nek ini nek ono anakmu dilarani wong kue luwe cinta nama anakmu nek cincin dilarani kuwi luwe cinta luwe cinta jadi kita pasti lebih mencintai orang yang dibikin menderita oleh orang lain jadi kalau sampean semua dilarani wong dirasani sing ora-ora difitnah nasibnya tuh kurang api dalam tanda petik ya kai suatu mobil kendaraan motor kurang popo apa semakin kita sengsara dalam tanda petik di dunia semakin Allah mencintai kita lebih besar. Ngatur ya? Wes lagi mantap ya. Semakin bahasa bayar utang, semakin pergi wo biji yo mesake ya. Tak gawe lali sing utangi. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Ngatur ya nggih. Eh, saat ini tanya jawab Bapak berapa orang termasuk ke Pak Yai, ke Mas Mas Mas Fatih langsung di sini. Saya mohon, monggo langsung maju ke sebelah kiri dan kanan. Sebelah mikrofonnya mudah. Mas Imam, Mas Islam, monggo monggo di maintain mikrofonnya kanan boleh kiri boleh ya Saya mohon satu pertanyaan ya mas ya satu pertanyaan tidak harus pertanyaan usul ya untuk kritik ya untuk oke langsung langsung ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan eh, kalau eh, saya Firman dari Karanganyar tepatnya eh, dari Karang Karanganyar di sini saya mau bertanya mumpung ada Pak Bupati, teman-teman di teman setempat di Karanganyar mengenai isu yang sedang merebak eh, sebenarnya sejak 2008 mungkin teman-teman banyak yang tahu di sini sudah hadir menantikan di sini saya mau menanyakan tentang eh, apa namanya proyek eksploitasi terhadap background kita ya di samping Gunung Lawu tentang eksploitasi terhadap Gunung Lawu. Uh, ah, Dengar-dengar uh, eh, akhir-akhir ini ya di eh, salah satu situ buat eh, yang di, di Solo Pos bahwa sebelumnya teman-teman dari uh, forum Jaga Lawu ya sudah melakukan banyak eh, sekali kegiatan untuk menunjukkan penolakan dari masyarakat Karangnya sendiri, uh, bukan hanya Karangnya tapi sekitar Gunung Lawu dan teman-teman juga uh, bahwa kita sudah jelas menolak uh, segala sesuatu yang dilakukan terhadap guru kita kita Gunung Lawu yang sudah polisi kita yang sudah memberikan dampak yang sudah memberikan apapun yang kita kita tidak rela bahwa gunung lawu nanti disakiti jadi di sini eh, mumpung ada beberapa pejabat-pejabat yang sudah eh, uh, kemarin mungkin bisa eh, memberikan tentang uh, seberapa penting gunung lawu itu uh, seberapa penting gunung lawu itu buat kita dan untuk Pak Dunia Mono Bupati saya uh, mungkin penjelasan sikap dan saya yakin Pak Yudhoyono pasti menolak kemudian tentang perkembangan isu ini sebenarnya sampai tahap mana Pak apa sudah e, akan dijalankan kemudian tempatnya di mana dan oh, ini semuanya nggak resah saya yakin eh, teman-teman orang orang kalau orang sudah ya. melakukan sosialisasi ya di setiap desa-desa di eh, -desa, dalam tanda kutip menyelusup ke setiap arisan-arisan karang taruna menjelaskan tentang kita objektif juga kita jelaskan eh, keuntungan dari kualitasi berlalunya apa sih eh, panas dingin itu apa sih karena saya juga mengalami kalau kita bilang air lebih penting dari listrik itu memang tapi kita tidak boleh mengaku bahwa listrik itu juga penting karena tadi saja ya saya berangkat ke sini mati lampu anak dan paling jadi kita nggak menarik bahwa listrik itu juga penting tapi di sisi lain e, menurut saya sendiri alam ini kan senior kita alam diciptakan sebelum kita jadi ya nanti saya minta tanggapan dari Pak Direktur Pak sama e, eh, Mbak mungkin bisa menambahi e, memberikan ketentraman kepada e, kita ya masyarakat Gunung Lawu jadi jaya, ya, ya. Mudah nggak ya, mudah. Tak jawab kita ya. Semuanya supaya tahu juga. Gunung Lawu itu memang di bawah kewenangannya pemerintah pusat. Ya, tak cerita sih. Nah, pemerintah pusat itu urat talent taren sopo-sopo. Gunung Lawu itu termasuk panas bumi cukup potensial hingga gule tambahan listrik kekuatan listrik terus karo pemerintah dililangke saka sing gelem dan sing menang lilang kuwi Pertamina nah, Pertamina menang terus kuwi di nganggu teknologi terus dijiko eh, panas buminya hingga listrik tahapannya lagi kuwi terus arepan sosialisasi beberapa kali pengen ketemu bupati aku sejak dulu ngomong secara pribadi maupun sebagai bupati saya menolak gunung kuwi wae Gusti Allah sembrono sebab gunung kuwi diciptake Gusti Allah mesti ana fungsine. Saben arep ketemu aku, aku wegah nemoni saya wis matur Pak Presiden, saya wis matur Pak Menteri. Gunungnya aja mbok utik-utik Pak, kuwi sembrono. Bahaya. Orang tulisan aku, urung suwe aku bayi tulisan layang resmi kepada Presiden, DPR, Menteri Taktek, kami stempel resmi, saya menolak eksploitasi Gunung Lawu. Ya, lo tentrem hatimu, nek opo opo opo ayo bareng-bareng tak pimpin yang Jakarta kono. Nek nekat Neng ora mungkin arepane nekat baptis tak eling kabeh cara wong sepuh ini sepuh aku matur Pak Presiden Pak panjenengane wong Solo ngerti Gunung Lawu. Apa ora perlu crita kaya ngapa becike Gunung Lawu aja sembrono. Ya. Saya sudah matur supaya Pak Presiden kita juga belum ngerti persis tentang rencana itu saya sudah sampaikan surat resmi beberapa orang beberapa tokoh-tokoh penting sering saya titip berembuk pokoknya ojo nanti disenggol sebab ini nanti disenggol obat remuk yang itu? Oke, oke nah itu lemas ya jadi lesmu yang budaya lemu hatimu tentremno semuanya karena lu ngenek gerakan apa-apa panjen saya atas nama pemerintah saya memang apa rasa sanggup diskusi rasa sanggup ilmu pengetahuan rasa sanggup lagi anti ora tak sing sing kuwi aja diute-ute malah nek perlu ayo bendina tak perintah to ayo muandur muandur muandur muandur muandur sebab nek jagati wis owah lunyu-lunyu penek no arek ngrekel-ngrekel kuwi mau nek nganti esuk kidho kesatan banyu saiki sampe nonton ning TV ngendi-endi wis mulai kesatan banyu kiwa tenane kene iki ku bakal kesatan banyu awake dhewe iki cek duwe sumber banyu Bapak urip ki asline banyu mulo wong nek nyawang banyu atine ayem Gue mungkin sokodok lah itu di baju. Karena semuanya berasal dari air. wah air itu sumber kehidupan. Itu Mas Ye. nanti saya sampaikan di sini termasuk turut gondo suli terus tak kasih tahu sampai ngargoyoso. Ya, di dijogo bareng-bareng. awak dhewe sing diperintah Gusti Allah dilairke ning ngene iki supaya tentram iso dienggo golek sandang pangan tinggu srono ibadah nggih eh matur Mas ya nggih sebelum dilanjutkan saya ingin sampean tepuk tangan dengan rasa syukur tepuk tangan sekeras-kerasnya istilah biasa itu ya. Jadi saya keliling itu karena saya punya keyakinan tentang ilmu sosial bahwa Indonesia ini urusannya orang yang Jakarta tapi bupati saya pengisor. Angger bupati kalau rakyatnya oke, saya Indonesia oke okay, jadi ranu pemerintah pusat aslinya orang apa ini bisa ngomong-ngomong Pak Bupati berani begitu karena dia tidak dipilih oleh gubernur tidak dipilih oleh presiden dia dipilih oleh rakyatnya sendiri kan begitu. kudunya ngunukui Bupati kudunya ngunukui dan saya belum pernah punya me mendengar dan melihat kejernihan berpikir dan patrat yang tepat seperti beliau yang ungkapan barusan saya pernah mengeluh tentang sesuatu di Wonosobo dan saya langsung bilang sama Ganjar, Ganjar ini eh, orang ngomong iya, orang ngomong ora kayak Raja ya. Jadi salah popo, tapi hari malam ini saya bersyukur kepada Allah, aku ketemu Buati sing cetho, cetho. Meskipun tetap kita kudu waspada bahwa dunia ini bukan lagi milik kita karena ada aturan nasional dan ada tekanan global yang sewaktu-waktu bisa menginjak-injak kita dan kita harus tetap siap makanya ketika Pak Bupati mengatakan yuk tak pimpin bareng-bareng orang nekat tetapi kita tunjuk nah bukan buka kabupaten koyong ini kan ya rawane akhirnya tidak, tidak hanya karangannya dimanapun kalau kita bisa punya pemimpin seperti beliau saya kira ya raisa potong gaduh-gaduh ra iso nek ora ono kubise nek dari ra gelem ya dadi gaduh-gaduh nek ora ono rokolane ra gaduh-gaduh ya kan dadi sing penting gaduh-gaduhne apa rokolane Eh gaduh-gaduh ora ono nek ora ono rokolan ra ono gitu kan dadi Indonesia kok iki dihapusi karo wong pusat rumasane Indonesia iki gaduh-gaduh ora Indonesia itu ada rokolan Kobes itunya itu lontongnya itu kuwi sing penting Gaduh-gaduh rano, rano kui, Tapi cara berpikir kita dirubah. Indonesia itu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Islam, bukan Kristen. Ya ora, wale. Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Bugis, ya Batak. Ngono orang Bugis, Batak, orang Jawa, orang Indonesia. orang Islam, orang Kristen, orang lainnya, orang Indonesia gitu Ojo gelem diwolak-walik karo pedagang-pedagang politik di Jakarta. Ini ya, ya. Oke. Ada apa mana Gunung Lawu ini dulu berjasa dalam berarti ini dari aura le. Gunung Lawu ini biar sing gone transformasi antara Mojopahit menjadi Demak dan Mataram itu kuwi berjasa kuwi wingite Gunung Lawu. Ya karena disitulah Sunan Kalijogo menyelamatkan Brawijaya kelima, dibikinkan pesanggerahan sehingga tidak terjadi konflik besar. Ya, jadi ceritanya yang pokoknya intinya Gunung Lawu ki wingit, wingit kuwi. jauh jauh mulane beliau mengatakan hati-hati aja disenggol. Gitu loh kudu dirapi, aja di single tok. dirapi itu artinya alam itu istri kita. Kita suaminya, kita harus melindungi istri kita. Itu maksudnya. Dan perkawinan itu ada macam-macam orang bupati kui suami, rakyat kui istri. Orang untuk melarani satu sama lain. Manusia itu suami, alam itu istri. Tidak boleh menyakiti satu sama lain. Kan gitu lanang kui istri eh lanang kui suami wedok istri tidak boleh menyakiti satu sama lain bahkan nyun usul sebenarnya Allah adalah suami, suami kita bersama dalam tanda petik ya gigi simbolik ya sanetan ya duduk tenanan ojo di video buka ke youtube Allah cak nun detik dua Allah adalah suami ngono ah cara sok menunggu Pak sok buntut nih Pak kalau ngomong mbuh piye dijupuk kayak judul sing ora-ora nika dirukno dia dionek-onekke wong sak donya nika. Ning aku seneng ana kok cara yang nulis seneng ae. Ya, terus ki meneh. Tak tambahi yo piye? Eh, karena terus inget tak soyo soyo kok kena ngono aku saya batin ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ngono. Ngopo kowe badi nek ora ning ngarepe Allah? Untuk apa engkau kaya raya hebat di dunia tapi Allah tidak berkenan kepada kamu? Kepada Betul dia yang kita cari adalah perkenan Allah. Nah, jadi sekali lagi ada pegangan Pak Bupati. Saya persilakan berikutnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus